أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang kita pasti tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut saking banyaknya kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa subuh Senin kita meneruskan pembacaan kitab Syama'idun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Kita sampai di bab yang ke-36. Ya, bab yang ke-36. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya ya tentang tertawanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikarenakan bab ini tentang sifat bercandanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan bab sebelumnya adalah dikarenakan bercanda itu diakibat di, dikarenakan bercanda itu menghasilkan tertawa, menghasilkan tertawa atau tersenyum. Bab ke-36 ini yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, bergurau atau bergayaan ya. Nah, sebelum masuk ke bab ini, ulun ingin menyampaikan secara umum ya, syarat-syarat bercanda. Ada sembilan, nah, banyak sekalinya. Ada sembilan syarat yang di zaman sekarang banyak dilanggar ya. Nanti ulun sebutkan pelanggaran-pelanggaran di zaman sekarang. Apalagi yang lagi viral atau tren seperti prank, itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Prank menakut-nakuti orang ya, hukumnya adalah terlarang. Syarat bercanda satu yang paling utama adalah la yakunu fihi syai'un minal istihza bid-din. Bercandanya jangan sampai di dalamnya ada mengolok-olok agama. Yang pertama, jangan sampai bercanda yang mana di dalamnya ada mengolok mengejek agama. Seperti main-main dengan solat ya. Seperti termasuk di dalamnya adalah bercanda dengan mengolok-olok sebagian ajaran Nabi atau sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ya. Eh, seperti jenggot yang banyak terjadi ya. Padahal kawan tadi sebenarnya hendak bergayaan saja, tetapi tetap tidak boleh bercanda dengan mengejek sunnah Nabi. Janggut kayak tusuk sate, janggut kayak tiang bola, macam-macam ya. Padahal niat bergayaan tetapi tidak boleh hukumnya haram. Jatuh dia jatuhnya kepada mengolok sunnah Nabi atau ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mengolok-olok, mengejek ya, Eh, agama itu termasuk perkara pembatal keislaman. Itu besar ya. Bahwasanya mengolok-olok agama baik dengan serius atau bercanda itu termasuk pembatal ke keislaman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka Tentang bercandaan mereka, gurauan mereka ya, Atau hinaan mereka Maka mereka akan mengatakan Sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main kata orang-orang musyrikin. Kemudian kata Allah, kul katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian bercanda? Afwan kalian mengolok-olok?" Kemudian kata Allah, "La ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian ber, beriman." Ini menunjukkan bahwasanya mengejek perkara agama itu termasuk pembatal keislaman ya. Mau seriuskah, mau bercandakah hati-hati terhadap perkara ini. Nah, kenapa mengolok-olok agama itu termasuk pembatal keislaman? Dikarenakan tatkala seseorang mengolok agama sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena agama siapa yang membuat menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua an yakuna sidqan bercandanya benar jangan dus dusta walaupun bercanda maka jangan isinya dus dusta jadi memang dosa itu perbuatan dosa itu mau seriuskah mau bercandakah tetap do dosa seperti dusta seperti gibah ulun begayaan aja begibah eh, tapi tetap aja gibah sekalipun ber bercanda dan termasuk seseorang ya tatkala dia berusaha untuk membuat orang tertawa maka dia dengan cara dusta maka dia terancam dengan siksa di hari di hari kiamat ya dalilnya adalah di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadis yang hasan bahwa seseorang yang berusaha untuk membuat orang tertawa dengan cara berdusta nah ini banyak masuk program TV ya membuat orang tertawa tapi dengan cara ber, berdusta. Nah, perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wailun lil ladzi yuhaddits yakdzib liyudhhika bihil qaum wailun lahu." Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celakalah. Jadi kalimat wailun itu setidaknya dia memiliki dua makna. Wailun lil mutaffifin, ada kalimat wailun satu maknanya adalah kebinasaan yang besar, halakun azim. Makna yang kedua adalah neraka yang eh, afwan. Lembah yang dalam yang tempatnya di neraka jahan jahanam. Itu wailun. Jadi orang ini terancam dengan entah itu adalah siksaan yang besar atau lembah yang dalam yang ada di neraka jahan jahanam. Wailun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul buka dengan ancaman wailun ya, celakalah dia atau binasalah dia. Siapa? Orang yang berkata-kata lalu dia berdusta. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum, supaya dia membuat kaum itu tertawa. Supaya tujuannya membahagiakan orang bujur, tetapi dengan cara yang berdusta. Itu hukumnya juga tidak boh, boleh. Nah, ketika ada ancaman dalam sebuah perbuatan maka perbuatan tersebut adalah dosa apa Pak? Dosa besar. Ya, ada kalimat wai wailun. Sekalipun dengan niat bercanda, kalau dia isinya berdusta untuk membuat orang lain tertawa, maka dia itu adalah dosa besar dan terancam dengan siksa. Kata Rasul, wailun celakalah dia bagi orang yang berdusta, bagi orang yang berkata-kata, lalu dia berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa dengannya. Kemudian Rasul takkit lagi, Rasul beri penguat lagi, wailun lahu. Rasul ulang lagi, wailun lahu, celakalah dia. Binasalah di dia. Rasul sebutkan dua kalimat wai, wailun. Ini agar menjadi perhatian bagi kita bahwasanya ketika membuat orang bahagia, ketika ingin membuat orang tertawa, maka jangan sampai ucapannya adalah dus, dusta. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak terjadi di zaman sekarang bahwa bercanda jangan sampai isinya menakut-nakuti orang lain. Nah, entah dewasakah atau anak kecil. Dan kita memang kada sadar sebagai orang tua terkadang menakut-nakuti anak agar jangan jangan bermain keluar ketika malam hari, jangan kesana nah, karena ada hantu, ada macan, ada ular. Dengan niat menakuti nakuti anak agar dia masuk ke mau masuk ke dalam rumah. Ini juga terlarang dan tidak bo boleh. Jadi kita tidak boleh menakut-takuti anak sekalipun dengan ber bercanda. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li muslim an yurawwi musliman." Nah, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya, termasuk yang sering banyak terjadi di zaman sekarang adalah prank ya, menakut-nakuti orang dengan membawa pisau padahal pisau mainan orang lari. Menakut-nakuti dengan apa namanya menyamar seperti pocong, kuntilanak macam-macam, kemudian orang lari tertawa dimuat di video macam-macam. Hukumnya adalah ha, haram. Rasul mengatakan tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang yang lainnya. Nah, seperti yang banyak terjadi ya bagi orang tua atau orang-orang yang sudah tua, terkadang mereka bercanda dengan menakut-nakuti anak ke kecil. Jadi terkadang kita dapati bahwa mental anak-anak kecil kita itu penakut. Karena apa? Sering ditakut-takuti dengan setan, dengan jin, macam-macam ya. Kemudian mereka sering menonton tayangan tentang setan ya, macam-macam. Berbeda kalau misalnya kita berada di Arab Saudi. Anak-anaknya mentalnya bukan mental penakut. Makanya kalau kita berjalan di padang gurun tengah malam kita nggak ada perasaan takut. Beda dengan di sini ya. Kenapa begitu serem ya? Karena memang kita sudah macam-macam melihat tayangan televisi, menonton YouTube yang ada horornya sehingga apa? Tatkala kita berada di padang gelap di sini, kita teringat pernah diceritakan ini akhirnya tak takut ya. Nah itu. Jadi memang beda ya mental, kebanyakan mental anak-anak di sana dan di di sini. Mereka tidak ada tayangan tentang macam-macam di Arab Saudi ya. Kemudian tidak dikisahkan anak-anak kecilnya tentang syaitan atau jin, beda dengan kita ya. Waktu kita kecil kan ketujuh mendengar kisah hantu, macam-macam kisah mengisah hantu ya. Apalagi di pondok adalah gawian ya. Kemudian yang junior, yang senior mengisahkan cerita horor kepada junior. Akhirnya santai kedua nih berami karena WC-nya di luar. <laughs> itu kita ke kami di pondok seperti itu. Jadi memang ramai ya. anak kecil ketujuh mendengar kisah-kisah hantu. Akhirnya apa? Mereka mental mereka apa? penakut. Jadi intinya adalah nomor tiga tadi jangan sampai bercandanya menakut-nakuti ya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun tidak boleh. Kemudian yang keempat, ketika bercanda jangan sampai mengolok-olok orang yang dicandai. Ketika bercanda, jangan sampai mengejek orang yang dia candai. Nah, tadi kan yang pertama bercanda, kemudian ada isinya mengolok agama. Ini mengolok orang yang dia candai. Entah fisiknya kah, misalnya dia afwan kayak pincang misalnya lalu kita candai kenapa batiskan kan pincang? Kayaknya dunia ini penuh dengan lobak ketika ikan berjalan. Nah, itu kan kasihan kawan. Walaupun bergayaan tetapi apa namanya ada niat dengan bercanda-canda seperti fisiknya, pakaiannya ya dan seterusnya. Maka tidak boleh seseorang itu bercanda kemudian isinya adalah dengan mengolok-olok orang yang dicandai. Nah, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam cukuplah seseorang itu berbuat buruk dia menjelekkan mengolok-olok saudaranya yang muslim baik mengolok-olok tadi bercanda kah atau seri serius kata Rasul cukuplah dia dikatakan sudah berbuat bu buruk kalau dia menghina saudaranya yang yang muslim baik serius ataupun ber, bercanda kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh lima Muslim Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram." Damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, setiap muslim kepada muslim yang lainnya haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dicuri dan haram kehormatannya dirusak. Nah, haram kehormatannya dirusak. Kita mengajak ngajak fisiknya itu termasuk merusak kehormatan dia. Mau bercanda kah, mau serius kah hukumnya adalah ha haram. Kemudian nomor lima syarat yang kelima an la yakunal mizah katsiran. Nah, bahwa bercandanya jangan kebanyakan, ya, jangan kebanyakan, jangan banyak-banyak ya. Bercandanya jangan banyak bah, banyak. Kenapa demikian ya? Dikarenakan ciri khas seorang mukmin itu dia serius. Ciri khas seorang mukmin itu dia harus serius ketika beribadah, ketika dia bekerja, ketika dia berkendaraan, jangan megayaan berkendaraan tetap tertabrak. Jadi semua keadaan seorang muslim itu ciri mereka adalah seri, serius. Ketika beribadahkah, ketika bekerjakah, ketika nuntut ilmukah dan hal yang lainnya. Ciri mereka adalah serius ketika melakukan sebuah pekerjaan. Nah, keseriusan itu ada bumbu-bumbunya sedikit. Jangan sampai hidup ini serius terus, maka ada namanya ber bercanda hanya sekedarnya sah saja. Karena ciri khas seorang mukmin adalah dia serius. Maka jangan sampai ketika menuntut ilmu yang dituntut serius, menuntut ilmu sambil bergayaan, sambil ber, bercanda. Ciri khas seorang mukmin adalah dia seri, serius. Maka jangan bercanda kebanyakan. Mudahan kita diberi taufik ya. <laughs> Kadang pun kita ya lalai dalam hal ini ya. Jangan banyak bercanda. Karena ciri khas seorang mukmin adalah dia seri, serius. Kemudian yang keenam, syarat bercanda adalah mengetahui kedudukan orang lain. Mengetahui kedudukan orang lain. Dan orang-orang itu tidak sama kedudukannya satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita bercanda kepada anak kecil kemudian kita candai seperti itu kepada orang yang dewasa, itu lain. Kuru-kuru jadi kita lawan anak kecil silahkan boleh, tapi lawan orang tua jangan. <laughs> Kuru-kuru jadi kita kayak mengiyam ayam ya, anak kecil kan gak ada apa, anak halus ya. Tapi jangan sampai kita seperti itu kepada yang yang tua. Jadi kita harus mengetahui bercandanya kita kepada siapa. Karena setiap orang memiliki kedudukan masing-masing. Bertandanya kita kepada teman beda dengan lawan guru kita. Jangan sampai kayak teman lawan kayak guru, guru. Itu berbeda. Jadi kita harus mengetahui kedudukan orang masing-masing. Yang lebih tua kepada kita, kepada orang tua, kepada guru kita, kepada yang kecil, kepada yang dewasa, itu masing-masing ada candaannya. Yang kecil tidak sama seperti yang besar. Orang kepada kawan tidak sama kepada yang pengajar kita. Maka kita harus mengetahui kedudukan ketika kita bercanda kepada orang ter tersebut. Nah, sebagian orang itu tatkala bercanda, dia pukul rata. Kepada siapapun candaannya seperti itu. <laughs> Anak kecil kayak itu, orang dewasa seperti itu, lawan orang tua seperti itu, lawan gurunya seperti itu, dosennya seperti itu. Maka ini tidak boleh harus disesuaikan dengan kondisi uh, si orang ter tersebut. Karena orang yang tua ada haknya, orang yang sepuh ada haknya, tetangga ada haknya, yang mengajarkan kita ada haknya jangan sampai hak mereka berupa dimuliakan itu ternodai dengan kita bercanda tidak apa mengenal kedudukan mereka kedudukan mereka kemudian yang ketujuh ini sebenarnya sama dengan yang keenam tapi ditulis eh, dijelaskan lagi diulang lagi dalam rangka memperjelas jadi ulun ini dapat syarat ini dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid ya yang bukunya Kaifa Amalahum yang pian belajar subuh Jumat ya bersama Ustaz Khairullah. Beliau menuliskan ada sembilan syaratnya. Kemudian yang ketujuh bahwasanya bercandanya adalah hanya sekedar seperti garam di makanan. itu sedikit ya. Bahwasanya bercandanya hanya sekedar seperti garam di makanan. Kata beliau ini ungkapannya bagus. Li'annaka saratahu tusabbibu kasratad dhahik Nah, karena banyak bercanda menyebabkan banyak ter tertawa. Wa amma kasratud dhahik faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun banyak tertawa, maka sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang ya, la tuksirid dhahik fa inna kasratud dhihki tumitul qalba. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah memperbanyak tertawa, dikarenakan bahwa banyak tertawa mematikan hati. Nah, banyak tertawa itu disebabkan apa? Apakah pian tertawa sendirian? Kada. Biasanya karena ada yang menggayai atau pian pun sendiri yang bercanda. Maka inilah yang menyebabkan bahwasanya bercanda itu hanya sekedarnya sah saja. Mudahan kita diberi taufik dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang kedelapan, Allah yakuna fihi ghibah. Bahwa ketika bercanda jangan sampai ada gi, gibah ya. Gibah itu adalah haram, mau seriuskah, mau bercandakah, namanya gibah ya tetap gi, gibah. Kan Rasul mengatakan yang dinamakan gibah adalah zikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Mau kita seriuskah, bercandakah, kalau dia nggak suka hukumnya adalah gi, gibah. Ya. Bahwasanya jangan sampai ada di dalamnya gi, gibah. Kemudian yang terakhir ikhtiarul awqatil munasibah. Memilih waktu yang sesuai ketika bercanda. Jangan sampai kita menggayai bini, bini lagi guring. Nah, kesianinya. Atau anak misalnya wakilnya tahu-tahu benar. Ya, jadi intinya adalah tatkala bercanda memilih waktu yang sesuai. Terkadang kan orang itu banyak masalah ya, banyak masalah entah di rumahkah ketika pekerjaannya kah. Maka kita lihat kita lihat-lihat ketika kawan-kawan ini pina merangut, bandar macam-macam. Artinya jangan kalau kita gayai, kita renungkan dulu kalau kita bercanda dengannya, kita gayai, ini kawan bisa sarik ya. Karena kita lihat dari awal sampai akhir dia misalnya diam terus. Nah, ini juga harus diketahui bahwa ada waktu-waktu tertentu dalam bercanda. Seperti ketika halnya di beberapa tempat tidak boleh bercanda. Ya. Seperti ketika beribadah orang lagi sholat ya. Atau ketika menuntut ilmu. Bercanda ketika menuntut ilmu. Nah, itu sama. Ya. Misalnya ya begawilan sesama apa namanya sesama jamaah ya. Bercanda-candaan macam-macam lah kelakuan kan. Karena ulun pun mengalami seperti itu juga. Jadi kadang kita di kelas itu ya boring macam-macam, bosan, kadang menggaya kawan supaya kada bosan. Maka itu hal yang yang terlarang ya. Ketika menuntut ilmu harus serius ya. Bercanda boleh tapi hanya sekedarnya sa sekedarnya saja. Jadi ada sembilan ulun ulang. Yang pertama tadi adalah isinya jangan sampai mengolok-olok agama. Yang kedua harus isinya benar bukan dusta. Yang ketiga isinya jangan menakut-nakuti yang keempat, isinya jangan sampai mengolok orang yang dia candai, entah mengolok fisiknya, dia cacat, pakaiannya, atau yang berhubungan dengan dirinya. Kemudian yang kelima, bercandanya jangan kebanyakan. Kemudian yang keenam, mengetahui kedudukan orang dia candai. Setiap orang memiliki hak masing-masing, ya. Yang lebih tua bagaimana, yang lebih kecil bagaimana, terhadap yang mengajarkan kita bagaimana, maka juga harus melihat kepada kedudukan mereka. Yang ketujuh, bahwasanya bercanda itu hanya sekedar garam di makanan. Kebanyakan kita kada berselera, ya, tidak ada apa namanya? tidak ada garam, kada nyaman jua, maka hanya sekedar sekedarnya saja. Dikarenakan hidup kita ini adalah sebenarnya harus seri, serius ya. Tatkala, terlebih tatkala kita beribadah. Kemudian yang kedelapan adalah jangan sampai ada gibah. Kemudian yang kesembilan memilih waktu yang sesuai. Jangan sampai kita mencandai kawan, kawan lagi is istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian langsung kembali ke buku halaman 355. Babu majaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis-hadis yang berkaitan sifat bercandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercanda dalam bahasa Arab itu adalah mizah. Mizahun boleh dibaca mimnya kasrah, boleh dibaca mimnya dhammah. Boleh mizah, boleh muzah. Boleh mizahun, boleh muzahun. Al-mizah awil muzah huwal mulatafah wal mu'anasah wal muda'abah. Bercanda itu adalah saling melembutkan, saling bersikap ramah atau menghibur dan saling bermain-main. Jadi tujuan dari seseorang itu bercanda adalah saling melembutkan hati. Karena dengan bercanda itu bisa mencarikan suasana ya, tapi hanya sekadarnya saja. Kemudian saling bersikap ramah atau saling menghibur dan juga saling bermain-main terlebih kepada keluarga kita sendiri sendiri. Memang kita itu capek ketika bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian tatkala kita kembali ke rumah maka jangan sampai kita merangut eh, terus ya hak eh, keluarga pun juga punya hak. Jangan sampai kita bercanda bahagia kepada teman saja. Ya, hak yang lebih besar adalah kepada keluarga sendi sendiri. Kita candai istri, kita candai anak, jangan cuma anak. Kadang kita bercanda cuma kepada anak saja, kepada bini jarang. <laughs> Apalagi yang sudah menikah sudahlah, sudah lama. Bercandalah sesekali dengan dengan istri, sekalipun kita sudah menikah dalam waktu yang panjang. Kemudian wal hadafu minhu idkhalus surur 'alan nufus wa ziyadatul ulfah wal mahabbah wa nahwu dzalik minal ma'anil 'azimah. Nah, jadi tujuan dari bercanda adalah untuk memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Jadi tujuan bercanda adalah untuk menghimungi orang, bukan untuk menghina orang. Makanya kan tidak boleh ketika bercanda ada hinaan. Kenapa? Karena tujuan bercanda adalah untuk menghimungi orang lain, untuk membuat orang lain bahagia. Kemudian yang kedua adalah waziyadatul ulfah wal mahabbah wa nahwi dzalik minal ma'anil azimah. Dan dalam rangka untuk menambah keramah tamahan dan kecintaan dan yang lainnya dan yang semisalnya dari makna-makna yang yang mulia. Jadi tujuan dari bercanda adalah mulia tujuannya, entah untuk membahagiakan orang lain, untuk menambah keramahan, menambah kecintaan dan yang yang lainnya. Maka dengan ber, bercanda. Walihada kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudaibu ashabahu Wayumazihuhum biqadril hajah Wala yakulu illa haqqan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya suka bermain-main kepada sahabatnya dan bercanda kepada mereka hanya sekedar ha hajat atau keperluan. Dan tidaklah Nabi bercanda, berkata-kata dalam candaannya kecuali itu adalah benar bukan bukan dusta. Nah, kenapa Nabi itu tidak boleh berdusta sekalipun bercanda? Ayo. Kenapa, Pak? Ya? Iya. Karena para nabi itu tidak mulai melakukan dosa besar. Di antaranya adalah yang dosa-dosa yang berhubungan dengan menyampaikan wahyu. Jangan sampai Nabi itu berdusta. Kenapa? Dikarenakan orang bisa nanti menuduh, oh nanti dia berdusta ketika berdakwah. Dijadikan hujah oleh orang lain, Nabi bisa berdusta terkala dia menyampaikan dak dakwah. Itulah yang menyebabkan bahwasanya tidak boleh atau ijma para ulama bahwasanya para nabi dan para rasul maksum dari dosa-dosa besar, terlebih dosa-dosa yang menyangkut ketika menyampaikan risalah atau dak dakwah. Sekalipun itu adalah ber bercanda. Kemudian kata Syekh Abdul Razak melanjutkan wa bagi an yakunal mizah mithal milhi fit ta'am. Dan sepantasnya lah bahwasanya bercanda itu seperti uyah di makanan. Faida lam yakun fit ta'am milhun la taqbaluhun nufus wa la Maka jika di makanan tidak ada uyah, maka kita tidak me, me, me, tidak punya selera, ya tidak punya se, selera. Dan juga kita tidak menikmati. Jadi kalau misalnya gangan itu kada bau ya, maka kita tidak menikmati dan tidak ada selera karena ham hambar. Wa idza muli'a bihi ta'am aidon kana sababan li'adamil intifa' bihi fakadzalikal mizah. Maka jika makanan itu dipenuhi dengan uyah, terbalik misalnya. <laughs> kan rancak terbalik. Apalagi kita disuruh memasak terbalik uyahnya. Itu adalah sebab akhirnya makanan tersebut tidak tidak di, dimakan, tidak dimanfaatkan karena kebanyakan meluruk uyah. Apalagi bagi orang yang kena penyakit apa? darah <laughs> tinggi baginya kadang mau mah kadang mau makan nah maka begitulah ber, bercanda tidak artinya tidak gersang sekali ya maksudnya kalau seandainya orang itu tidak bercanda kayaknya gersang benar kayak itu nah. ya kemudian juga dan juga tidak ke kebanyakan yang bagi lil insan an yakuna fihi wasatan nah yaqbal alaihi bil kulliyah wala ya'ridu anhu aidan bil kulliyah sepantasnya lah bagi seseorang dia pertengahan dalam masalah ini. Nah, sama halnya jadi memang kita dituntut pertengahan ya dalam segala segala hal. Dalam beribadah pun kita dituntut ber, pertengahan. Nah, begitu pula ber, bercanda. Maka tidaklah seseorang itu bercanda secara menyeluruh. Artinya setiap waktu, setiap saat dia ber, bercanda dan juga tidak di, dan juga dia tidak meninggalkan secara ke keseluruhan. Jangan meninggalkan dan jangan bercanda secara keseluruhan. Wa alla yaqul fi mizahihi illa haqqan dan dia jangan sampai berkata-kata dalam candaannya kecuali adalah be benar. Wa an yatajannaba fihi al-isaa'ah lil akharin wal istihza bihim dan dia meninggalkan berbuat buruk ketika bercanda kepada orang lain dan juga mengolok-olok mereka. Jadi tatkala bercanda maka kita renungkan candaan kita ini apakah ada mengolok-olok, mengejek atau membuat kawan itu sakit sakit hati. Maka harus juga direnungkan sebelum kita ber, bercanda. Jadi memang subhanallah dalam hal bercanda pun ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Terus kata Syekh Abdul Razak menukil perkataan Imam An-Nawawi. Qala nawawi rahimallahu taala qala al-ulama Al-mizahul manhiyu anhu huwa alladhi fihi ifratun wa yudawa wa yudawamu alayhi fa innahu yurithu ad-dhahika wa qaswatal qalbi wa yushghilu an dzikrillah ta'ala wal fikri fi muhammatid fi muhimmatid din wa ya'ulu fi katsirin min al awqat ila al-idha wa al ahqat wa yusqitu al mahabah wal waqar wa amma ma salima min hadhihi al-umur fa huwa al mubah alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Imam Nawawi yang beliau sebutkan di kitab Al-Azkar, beliau mengutip perkataan para ulama. Kata para ulama, bercanda yang dilarang adalah bercanda yang melampaui batas. Entah dengan ada gibah, ada dustanya dan yang lainnya. Dan terus menerus ber, bercanda setiap saat, setiap wak, waktu. Kenapa? Fa innahu yuwarrithu dhahika wa qaswatal qalbi. Karena banyak bercanda dilakukan terus-menerus itu menyebabkan tertawa dan keras hati. Dikarenakan banyak tertawa, sedangkan banyak tertawa adalah mengakibatkan hati yang yang keras. Ketika hati itu keras, maka sulit untuk menerima nasihat dan melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih ketika di, di dalam masjid karena kebiasaan tertawa akhirnya kebawa ketika beribadah di dalam masjid kemudian dan melalaikan dari merenungkan atau memikirkan permasalahan-permasalahan yang penting dalam agama akhirnya apa meninggalkan merenungkan mentadaburi perkara-perkara yang penting dalam masalah agama Akhirnya ke bawah terus ketika beragama, nuntut ilmu, akhirnya bercanda te terus karena sudah ke bawah. Wayau kemudian mengakibatkan kebanyakan waktunya untuk menyakiti orang lain dengan candaannya dan menyebabkan akhirnya apa? Dan menyebabkan den dendam. Nah, mungkin kawan ini tertawa tawa aja, jadi disambati macam-macam sambati jomblo, inilah, nah, tertawa-tawa aja, tapi di hatinya kada suka. Eh, nah, ada perasaan dan dendam. Nah, ini yang kita takutkan dari kalau bercandanya kele kelewatan. Kemudian lagi, nah banyak bercanda itu adalah menurunkan wibawa dan kehormatan orang yang bercanda. Apalagi sidin tertawanya terbahak-bahak lagi. Ya. Jadi itu apa namanya? Bisa menurunkan menghilangkan wibawa kehormatan orang yang bercanda. Bayangkan pian misalnya seorang apa seorang pemimpin negara suka bercanda. Ketika rapat bercanda, kita ke ini bercanda kan akhirnya apa? Menurunkan wibawa beliau sebagai pemimpin pemimpin negara misalnya. Kemudian dan adapun yang selamat dari perkara-perkara ini artinya tidak terlalu banyak, tidak melalaikan, kemudian tidak mengakibatkan e, menyakiti orang lain, tidak mengakibatkan orang lain dendam, dan juga tidak mengakibatkan hilangnya wibawa dan kehormatan kita, maka fahwal mubah, maka adalah boh, boleh. Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda kepada para para sahabatnya. Jadi hanya sekadarnya saja Allah alam. Kita baca hadisnya satu hadis ya. Hadis nomor 235. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala, haddatsana Abu Usamah an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu ya dzal udhunaini qala Mahmud qala Abu Usamah ya'ni yumazihuhu Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani rahimallahu taala. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan dia berkata menceritakan kepada kami abahnya Usama. Abahnya Usama bukan nama asli, abahnya Usama. Nama asli beliau Hamad bin Usama. Abu Usama. nama aslinya adalah Hamad bin Usama. Pakai dal. Hamad bin Usama. bukan Muhammad ya, tapi Hamad. Hamad bin Usama. Dari Syarik dari Asim bin Salman bin Sulaiman Al-Ahwal ya. Al-Ahwal itu penyakit mata. Jadi sebagian ulama ahli hadis itu kadang terkenal dengan cacatnya, penyakitnya. Al-Ahwal itu juling, yang juling. Karena ulama ini memang terkenal dengan sebutan penyakitnya. Ada ulama yang terkenal dengan Al-A'raj. Artinya yang pincang. Ada yang al-a'mash itu penyakit mata. Jadi memang ter terkadang sebagian rawi hadis ulama itu dia masyhur dengan penyakitnya ya, dan ini bukan bukanlah gibah. Kemudian dari Anas bin Malik pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas bin Malik, apa kata Rasul? Ya zal uzunaini wahai orang yang memiliki dua telinga. Nah, Nabi memanggil Anas dengan sebutan ya dzal Uzunaini, wahai orang yang memiliki dua telinga. Kemudian rawi dari hadis ini berkata yaitu Mahmud, kemudian dia mengutil perkataan gurunya Abu Samah, maksudnya adalah Nabi bercanda dengan sebutan tersebut. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Nabi bercanda kepada pembantunya yaitu Anas bin bin Malik. Bukan dalam rangka mengejek atau menghina. Tetapi dalam rangka memuji Rasul mengatakan dalam rangka apa tadi? Bercanda. Wahai orang yang memiliki dua te telinga. Selain Rasul bercanda dengan kalimat ini, ternyata para ulama mengatakan ini adalah kata mereka bukan candaan, tetapi adalah pujian. Nah, kita baca. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak bercanda kepada Anas bin Malik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dengan kalimat ini, "Wahai yang memiliki dua te telinga." Oleh karena itulah musannif, penulis atau Imam Tirmizi menukil dari guru dari gurunya bahwasanya maksud dari perkataan Nabi adalah yakni yumazihuhu. Nabi bercanda kepada Anas bin Malik. Nah, kata Syekh Abdul Razak wala yumna aidan an yakuna fi hadhil kalimah nau'um minal madah wasana li anasin radhiyallahu taala Dan bisa jadi maknanya adalah juga kalimat Nabi yang ucapkan kepada Anas bin Malik itu adalah pujian kepada Anas bin Malik. Nah, kenapa? Maknanya adalah dikarenakan Anas punya dua telinga yang beliau mendengar mentaati dan memahami ketika ada yang berkata kepada beliau. Kenapa disebut wahai oh, pemilik dua mata? Dikarenakan Anas ini kalau beliau ada kalau beliau mendengar perkataan, dia menyimak, dia mentaati, dia memahami. Terlebih yang dia ucapkan adalah yang dia dengar adalah perkataan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti perkataan Nabi ini dalam rangka memuji karena Anas bin Malik adalah ketika dia mendengar sesuatu dia berusaha untuk menyimak, mentaati, memahami, apalagi itu adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi memuji dengan kalimat ini karena kecerdasan dan kepintaran Anas bin Malik. Makanya banyak hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk di antara sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di samping itu pujian kata sebagian para ulama, ini juga menunjuk eh pertandaan kata sebagian para ulama ini menunjukkan pujian kepada Anas bin Malik. Karena tatkala beliau mendengar sesuatu, beliau menyimak, memahami, dihafal sehingga karena beliau adalah pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, banyak hadis itu beredar di siapa? Anas bin bin Malik. Nah, kemudian ini penting ya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain tatkala Nabi mencandai Anas bin Malik. Summa inna Anasan radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna dzarikan nabiy sallallahu alaihi wasallam min mumazahatihi. Kemudian bahwasanya Anas bin Malik adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, status Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah yang demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda kepada Anas bin Malik. Kemudian kata penulis, Bainama ba'dun nas yastan kifu an yuma yumaziha khadimahu ausa ikohu. Kita lihat sebagian orang, mereka cuek, mereka sombong, mereka gengsi untuk bercanda kepada pembentunya atau kepada supirnya. Nah, sebagian orang itu dingin kepada bawahannya. Maka petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sekalipun dia adalah sebagai pembantu, ya sesekalilah bergayaan kepada si si pembantu atau dia statusnya sebagai supirkah atau statusnya sebagai yang membersihkan kebun kita kah kalau kita punya bawahan, maka dicandai orang ter tersebut bukan dingin, bukan karena disapa dan macam macam ya Jangan sampai kata beliau cuek atau misalnya gengsi ketika kita mencandai orang yang di bawah di bawah kita. Kemudian selain itu, sebagian manusia tadi yang pertama dia cuek atau gengsi wa yaro anna hadza yuqallilu min makanatihi wa manzilatihi dan dia memandang Bercanda kepada pembantukah, kepada supirkah Itu mengurangi kedudukan dan pangkatnya nah, Mungkin sebagian orang ketika dia punya pembantu Kalau bercanda lawan pembantu ini mengurangi wibawa Ini mengurangi kedudukan, padahal tidak Petunjuk Nabi SAW adalah Bercanda kepada siapapun Baik itu istri beliau, kepada sahabat beliau atau kepada pembantu beliau sendi sendiri. Nah kata penuh kata Syekh Abdul Razak wa hadza khilafu haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Gengsi atau merasa memandang bahwasanya kalau dia bercanda lawan supirnya lawan anak buahnya itu mengurangi martabat dan kedudukan dia. Itu adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dia menyelisihi petunjuk Nabi wa khilafu ma yaqtadihi tawadu' alladhi yanbaghi an yakuna alaihi muslim dan juga menyelisihi dari sifat tawadu'. Nah, orang tersebut tidak tawadu karena gengsi tadi merasa bercanda dengan pembantunya, dengan supirnya, tukang kebunnya mengurangi wibawa dia. Maka itu adalah menyelisihi kandungan dari sifat tawa tawadu. Yang mana sepantasnya lah seorang muslim memiliki sifat tawa tawadu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih Muslim, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'allah." Dan tidaklah seseorang itu tawadu bersifat tawadu rendah diri karena Allah, maka kecuali Allah akan meninggikan dia. Nah, makna meninggikan Allah meninggi, meninggikan dia kata Imam Nawawi memiliki dua makna. Yang pertama Allah tinggikan dia di mata manusia. Dia mulia di mata manu, manusia. Yang kedua maknanya adalah Allah tinggikan dia itu di akhirat dengan memberikan kebaikan dan ganjaran bagi orang yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa jadi maknanya dua-duanya bagi orang yang tawadhu. Dia mulia, dia berwibawa di hati manusia, di hati masyarakat. Yang kedua Allah berikan ganjaran nanti di di akhirat dengan tinggi derajatnya di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita cukupkan di hadis yang pertama sudah sampai waktu isyrok. Insya Allah kita sambung di hadis yang kedua. Intinya adalah bercanda itu memang apa namanya sering kita lakukan ya. Tapi harus kita perhatikan syarat-syaratnya yang sembilan tadi. Kemudian juga perhatikan kita bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercanda. Ya ternyata Nabi juga bercanda kepada pembantunya. Nah kita memiliki kita sebagai pemimpin memiliki anak buah, tukang kebun, supir dan macam-macam, maka sesekalilah bercanda kepada mereka. Jangan sampai ada perasaan bahwasanya kalau bercanda dengan mereka itu mengurangi martabat kita, ya, dan seterusnya. Dan juga bercanda kepada orang yang lebih di bawah kita statusnya, itu menunjukkan tawaduknya kita kepada orang tersebut, ya.